Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwan fi din azdani wa azakumullah Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Setorkan terlebih dahulu hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang sangat mudah tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, namun faedahnya serta penjelasannya sangat panjang lebar.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 Qala fa'bini qala fa'bini anil iman. Qala al iman al iman an tashhadu an la ilaha illallah. Qala an tu'mina billah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الفتاة الغراة العالة الأعشاء يتطورون في البنيان Tumman qala qala bi Umayyah, tumma qala ya Umar, atadri man yasa'id? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum wa muslim. Naam ahsan tabarakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala besok antum ya. Nam siapkan barakallahu fikum dimutkinkan yang lancar, jelas, lantang, kemudian tidak tersendat-sendat. Nah, barakallahu fikum insyaallah besok ya siapannya ya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Penjelasan yang berikutnya wa makna asyhadu alla wa, ash, wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan makna persaksian yang kedua karena kemarin sudah kita jelaskan persaksian yang pertama karena rukun Islam yang pertama adalah syahadatain, dua persaksian. Kata beliau, "Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah" dan makna bahwasanya aku bersaksi aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah ai a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan rasulun minallah maksudnya adalah aku mengakui dan menetapkan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala arsalahu ilan nasi kafah yang mana Allah taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia jadi ini termasuk apa keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk umat-umat tertentu. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan itu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku diberikan lima perkara. Yang lima perkara tersebut tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya apa? Di antaranya ini. Naam. Bahwasanya dahulu nabi sallallahu dahulu para nabi mereka diutus untuk kaumnya secara khusus. Adapun Rasulullah mengatakan bahwa istu ilan nasi sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Ini termasuk keistimewaan dan juga kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Ila sakalain kepada dua makhluk al-jin wal ins. Naam, jin dan manusia karena pembebanan syariat ini bukan hanya manusia aja ya, jin juga terkena pembebanan syariat. Nah, karena sebagaimana manusia ada yang mukmin, ada yang muslim, fasik, fajir, kafir, jin juga sama. Jin juga ada yang mukmin, kafir, muslim, fasik, fajir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada kepadaku. Ini menunjukkan bahwasannya Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah Nah pembebanan syariat ini umum mencakup jin dan manusia. Naam. Ikhwani fi dinna azza wa Kita lihat di sini, fala budda minal iqrar bi risalatihi zahiran wa batinan. Maka harus seseorang mengikrarkan dengan eh, barakallahu fikum terhadap kerasulannya secara zahir dan secara batin harus mengikrarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengangkat derajatnya melebihi derajat kerasulan itu kurang. Dalam artian apa? Orang tersebut kurang faham terhadap makna yang sebenarnya. Wa illa, naam sebenarnya Rasulullah SAW adalah Rasulun la yukadzab. Naam. Wa nabiyun la yu'bad. Rasulullah itu nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan. Nah, jadi kalau seandainya mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada derajat nabi dan rasul, maksudnya diangkat menjadi ilah apa yang semisalnya, berarti dia telah melampaui batasan. Nah, kita lihat zahiran bilisan, zahir secara lisannya, secara lisannya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa batinan bil qalb dan secara batinnya di dalam hatinya meyakini. Jadi jangan sampai cuma menampakkan zahirnya saja. Karena orang-orang munafikun seperti itu. Mereka menampakkan zahirnya bersama Rasulullah, namun batinnya bersama orang-orang kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ciri-ciri orang-orang munafikun waktu itu diantaranya adalah apa? Apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, kami beriman bersama kalian. Namun ketika mereka sudah berjumpa dengan yang semisal mereka dari kalangan setan-setan atau setan-setan dari kalangan manusia yang semisal dengan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian juga. Hanya saja kami bersama orang-orang mukminun itu tujuannya apa? Hanya untuk mengolok-olok. Jadi mereka sebenarnya orang-orang munafikun itu kalau kita telusuri lebih dekat dengan orang-orang yang sama seperti mereka. Paham ya? Orang-orang kufar wal munafikin. Oleh karena itu karena enggak nampak bentuk aslinya tadi itu. Nah, barakallahu fikum hanya menampakkan dohirnya saja, batinnya benci terhadap keislaman dan juga benci terhadap Nabi Muhammad SAW maka mereka mendapatkan ansaman yang lebih berat daripada orang-orang kufar. Orang kufar di neraka jahanam, namun orang-orang munafikin di paling yang paling bawah, neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Innal munafikina, fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, amma man yashhadu annahu Rasulullah bil lisan wa yunkiru bil qalb fa munafiq. Adapun orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan lisannya saja, na'am barakallahu fikum. Namun hatinya mengingkari, maka ini adalah munafik. Jadi definisi orang munafik itu apa sih? Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Jadi orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran itu munafik namanya. Paham ya? Nah, nah munafik yang ini adalah nifak i'tiqadi namanya. Namanya nifak apa? I'tiqadi, nifak yang berupa keyakinan tadi itu. Jadi dia meyakini bahwasanya agama Islam itu agama yang tidak benar, cuman dohirnya menampakkan bersama kaum muslimin. Nah, kemudian kalau nifaknya nifak amali, nah, perbuatannya perbuatan orang-orang munafikin itu masih yunsah dinasehati karena tanda-tanda orang munafik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, jika dipertanya berkhianat. Nah, tanda-tanda orang munafik yang nifaknya amani itu belum bisa dikafirkan pelakunya. Paham ya? Tapi kalau nifaknya i'tiqadi bahkan tempatnya di kera api neraka yang paling bawah. Allahul musta'an. Kita lihat bagaimana Nah, dalil yang selanjutnya qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kita lihat. Apabila datang kepadamu orang-orang munafikun, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka Rasulullah Padahal Allah taala mengetahui sesungguhnya engkau itu memang benar-benar rasulnya, utusannya. Wallahu yashhad. Dan Allah taala menyaksikan innal munafiqina kadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu pendusta. Gayanya saja ngomong di depan Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Tapi bagaimana praktek amalannya ketika beberapa peperangan ikut perang sampai di tengah perjalanan pulang lagi? Banyak kisahnya. Nah, barakallahu fikum Nah, yang waktu itu dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngam Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin yang waktu itu berada di Madinah. Karena orang-orang munafikin di Madinah eh, terdiri dari tiga kabilah, tiga marga besar. Marga apa saja? Orang-orang munafikin yang ada di Madinah dari kalangan orang Yahud yang sebelumnya Qainuqa, Nadir apa? Quraidah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi orang-orang munafikin yang mereka pada asalnya enam ada orang Yahud yang terselubung di sana. Enam orang Yahud terdiri dari tiga marga yang besar di sana di Madinah. Nah, barakallahu fiikum yaitu Banu Qainuqa, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Naam, Allahu musta'an. Jadi seperti itu keberadaan mereka orang-orang munafikin, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana kisah yang dikenal dengan kisatul ifk? Ketika Rasulullah SAW bersama segenap para sahabatnya, kemudian di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika pulang dari Naam Ghazwah Bani Mustalik. Nah, barakallahu fikum bagaimana kejadian Kasus yang berikutnya yang membuat ulah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah umil mu'minin berzina, akhirnya tersebar kemana mana-mana. Nah, padahal apa? Tidak ada bukti sama sekali. Kisahnya panjang lebarnya bisa disebutkan atau bisa dilihat di dalam kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul. Jadi kisah tragedinya waktu itu barakallahu fikum Aisyah umil mu'minin radhiyallahu anha singgah bersama enam segenap para sahabat dan juga Rasulullah juga waktu itu ya Nah, cuman waktu itu posisinya beliau di bawah di atas tandu. Dipikul itu istilahnya ya. Dan waktu itu umurnya masih muda. Nah, sehingga ketika di bawah pun terasa ringan. Nah, ketika mereka pasukan dari istirahat, nah barakallahu fikum kemudian qaddarullah masyafa'al tertinggal. Nah, Aisyah min Mu'minin sebabnya karena mencari kalung yang waktu itu dia pinjam dari saudarinya Asma bintu Abi Bakrin. Nah, akhirnya dia mencari Nah, ketika mencari itu ternyata apa? Pasukannya tadi sudah berangkat duluan. Nah, sudah pulang duluan melanjutkan perjalanan. Nah, mereka ambil aja pakai di tandu tadi dibawa kita gitu aja karena merasa istilah ringan aja karena masih kecil posisinya. Kemudian setelah itu Aisyah ummul mukminin merasa sedih. Ya, seraya berkata, "Nam semoga mereka merasa kehilangan." Nam sehingga mau kembali lagi ke tempat ini. Akhirnya setelah mencari kalung yang hilang tadi itu capek beliau radhiyallahu anha dan tertidurlah di nah di tempat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ada salah satu sahabat yang juga terlambat, tertinggal. Nah, yaitu siapa? Siapa? Nam Safwan Ibnu Mu'attal As-Sulami. Nam Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini yang di yang dikait-kaitkan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya Aisyah ummul mukminin berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Naam Sofwan Ibnu Mu'attal As-Sulami. Naam akhirnya datang kaget Sofwan bin Mu'attal kaget melihat Ummul Mukminin tertidur tadi. Akhirnya dia mengucapkan kalimat tarji' inna wa inna ilaihi raji'un. Naam, istri Rasulullah SAW di sini kaget dia. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal mendekatkan kendaraannya. Naam barakallahu fikum tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Kemudian Aisyah Nah, barakallahu fikum naik di atas kendaraan tersebut diantar pulang sampai ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah. Di Madinah ternyata orang-orang munafikin sudah apa? Sudah memang awal mulanya ingin bikin makar. Ya, yang dipelopori oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum akhirnya disebarkan ke mana mana Ini Ummul Mukminin Aisyah. Nah, kok bisa-bisanya berduaan dengan Sofan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya disebarkan bahwasanya na'am barakallahu fikum Aisyah ummul mukminin berzina. Orang-orang munafikin di Madinah, na'am barakallahu fikum bahkan keluarga Rasulullah sendiri Abu Bakar dan juga na'am barakallahu fikum ibunya Aisyah radhiyallahu anha sempat terpengaruh sedikit. Dalam artian sempat kok bisa terjadi seperti ini? Fitnah. Na'am barakallahu fikum fitnah. Kemudian Rasulullah pun sempat tidak mengajak bicara fitnah. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan Aisyah umul minin bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesedihan yang ditimpa tadi, nah di balik itu semuanya ada pertolongan. Benar. Akhirnya turunlah nam datanglah pembelaan dari enam atas langit yang tujuh dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an Karim di dalam surat An-Nur. Paham ya? Kisah tersebut dikenal dengan Qissatul Ifk. Dengan apa? Qissatul Ifki. Enam kisah. Nah, barakallahu fikum yang dikenal dengan kisatul ifki yaitu mengenai tragedi dituduhnya umil mukminin oleh sebagian orang-orang munafikin dan disebarluaskan bahwasanya berzina dengan seorang sahabat yang mulia Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Hafal ini. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, barakallahu fikum, seorang lelaki yang naam sahabat yang mulia yang naam orang-orang munafikin menuduhkan bahwasanya berzina dengan Aisyah umil mukminin. Allah musta'an. Kita lihat barakallahu fikum Nah, orang-orang munafikin, nah mereka mengatakan bahwasanya kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kita lihat, kadzibuna Mereka berdusta di dalam persaksian mereka. Li'annahum la ya'tarifuna laka birrisalati biqulubihim. Karena sesungguhnya mereka sebenarnya nah, tidak mengakui eh, kerasulan yang ada pada dirimu dengan hati-hati mereka. Wa innama yatalaffadzuna bidzalika li ajli matami'id dunya wal 'aish ma'akum. Allahu musta'an. Jelek sekali ini. Namun orang-orang munafikun mengatakan hal tersebut tujuannya apa? Mereka melafatkan hanya karena keinginan-keinginan dunia, ambisi-ambisi dunia dan karena biar bisa hidup bersama kalian. Bayangkan, Nah, ketika kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. nah dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi juga termasuk dari kalangan orang munafikin. Nah, karena apa? Karena posisinya di situ dia ikut salat subuh. Nah, ikut barisan para sahabat ketika sholat. Namun pada waktu itu memang posisinya nggak terang seperti sekarang ini ya. Posisinya nggak ada lampu, sehingga bawa senjata pun nggak nampak gitu ya. Nah, barakallahu fikum ternyata malah dia enam senjata yang dibawa oleh Abu Lul al-Majusi tadi sama dia yang sudah direncanakan untuk membunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditusuk dari belakang. Nah, barakallahu fikum dengan tiga kali tusukan disebutkan dalam Nah, barakallahu fikum e, sejarahnya itu ya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, enam orang-orang munafikun memang pada waktu itu banyak sekali. Dan Rasulullah tidak apa? Tidak sengaja membunuh mereka semuanya gitu. Kalau membunuh mampu. Kalau cuma membunuh mampu enggak? Mampu dikerahkan. Dibunuh semua orang-orang munafikun mampu. Cuman Rasulullah kenapa tidak membunuh waktu itu? Membiarkan orang-orang munafikun masih hidup padahal kalau membunuh mampu. Kira-kira kenapa? Keimanan yang mana? Jawabnya bukan seperti itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh, tidak menghabisi orang-orang munafikin pada waktu itu padahal apa? Mampu, punya kekuatan. Kira-kira kenapa? Akhbar Fajri. Naam. Paham ya kesimpulannya agar tidak timbul fitnah. Agar tidak timbul fitnah Akhirnya orang-orang mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya karena orang-orang munafikun menampakkan seperti apa? Para sahabat itu ya, ya. Kalau diperangi dibunuh semuanya mungkin orang-orang akan mengatakan gimana Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Padahal yang dibunuh itu orang-orang munafikun. Rasulullah sengaja membiarkan bayangkan itu. Nam, dalam rangka agar mereka juga mau kembali, namun tidak. Nambahkan justru mereka sebagian mereka tetap di atas kemunafikannya Nah barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu kisahnya. Jadi mereka itu pandai nam ber memutarbalikkan fakta, pandai menutup-nutupi kebohongan mereka dengan sumpah. Kita lihat nanti bagaimana kisah tragedi selanjutnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan ini, gaya mereka ini. Nah, jadi gayanya mereka biar enggak nampak, mereka berani menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai penutup. Demi Allah, demi Allah engkau adalah Rasulullah Berani. Padahal untuk menutupnya sampai dengan nampak itu ya. Naam. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai penutup. Eh, biar enggak nampak gitu. Biar enggak nampak bahasanya mereka orang-orang munafik munafikin. Kita lihat, yakni sutratan yastatiruna biha. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai sutrah, penghalang eh, yang menutup-nutupi mereka. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Wa illa pada asalnya enam sebenarnya mereka adalah orang-orang kufar di dalam hati-hati mereka. Cuman di mulut-mulut mereka menampakkan bahwasanya mereka bersama orang-orang muslimin, bersama para sahabat. Nah, kisahnya juga antum sering mendengar ya, kisah perang apa yang berangkat sampai di tengah perjalanan pulang pulang lagi itu? Perang Badar ya. Nah, barakallahu fikum perang Badar ikut berangkat bersama ribuan atau enam kurang lebihnya seribu na'am barakallahu fikum perang bahat perang Badar perang Uhud perang Uhud na'am barakallahu fikum waktu itu berangkat ke berangkat tapi di tengah perjalanan pulang lagi sekitar tiga ratusan itu ya di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul kompornya paham ya istilahnya yang membuat na'am barakallahu fikum na'am kendor Allah musta'an sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafikun seperti itu keadaannya kita lihat Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim falabudda min al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Pada asalnya mereka walaupun ngomong seperti itu, pada asalnya mereka justru adalah orang-orang kufar di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka itu sebenarnya kufar, cuman enggak menampakkan aslinya. Ya namanya munafik seperti itu. Na'am barakallahu fi yudhirul islam yubtinu al-kufra. Nah, yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Nanti kalau ditanya seperti itu, apa itu munafik? Siapa orang munafik itu? Orang munafik adalah orang yang apa? Yudhirul Islam wa Kufron Adalah orang yang menyembunyikan keislaman, eh orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Itu orang-orang munafik. Nah barakallahu fikum, Allah musta'an. Fala Buddha min i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan, maka harus mengakui dengan kerasulan sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Karena orang-orang munafik tempatnya di mana? Orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bukan teman neraka saya paling bawah. Innal munafikina fid asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allah musta'an. Karena apa? Kenapa kok bisa paling bawah? Karena orang-orang munafik enggak nampak. Orang kufar jelas ini kufar. Paham ya? Orang munafik enggak nampak. Enggak nampak kalau dia adalah dalam barisan orang kafir karena enggak menampakkan aslinya. Oleh oleh karena itu di antaranya termasuk kelompok sesat yang memiliki sifat atau benih-benih munafikin al-syiah rafidah. Syiah rafidah itu barakallahu fikum secara garis globalnya mereka itu memiliki yang namanya at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Nah, orang enggak nampak, enggak tahu kalau itu Syiah. Tapi nanti kalau sudah punya kekuatan, sudah punya kekuatan dari si kekuatan peperangan atau kekuatan na'am barakallahu fikum, na'am pemikiran-pemikiran oleh mereka. Paham ya? Cuman hukum awalnya mereka kelihatannya bersama kaum muslimin. Tapi ketika sudah nampak, sudah istilahnya punya kekuatan, barulah nampak aslinya. Allah musta'an, hati-hati. Naam. Kita lihat wa kadzalikal ladzi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiqa biha dhahiran hadza laysa bimu'minin. Dan seperti itu pula Orang yang mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin saja, tapi enggak mau mengucapkan dengan dohir lafaz lisannya itu, bukan mukmin juga. Aku meyakini kok Rasulullah itu utusan Allah, tapi dia enggak mau bersaksi, enggak mau syahadah. Ya kurang, harus diucapkan secara dohir dan batinnya gitu loh istilahnya ya. Diucapkan dengan dohirnya, diyakini di dalam batinnya harus. Kalau cuma gitu kok ya enggak cukup. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena kalau cuma semata-mata iktiraf, orang-orang musyrikun juga mengakui kita lihat. Fal musyrikuuna ya'tarifuna annahu Rasulullah. Orang-orang musyrikin saja mereka juga mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah mengakui. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." fa innahum la yukadzibunaka walakin dhalimina biayatillahi yajhadun sungguh kami telah mengetahui sesungguhnya Nah, barakallahu fikum telah membuat engkau sedih terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendustakanmu. Akan tapi orang-orang zalim, nah barakallahu fikum adalah orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikun, mereka kalau cuma mengakui mengakui, cuma mendustakan itu loh. Nah barakallahu fikum. Bagaimana tidak ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj? Naam, Kemudian ketika tragedi tersebut dikabarkan kepada atau terdengar di telinga orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mengingkari, diperbesar permasalahannya. Gak mungkin ini masa masa dari apa? Makkah ke Palestina cuma semalam tok. Paham ya? Tunjukkan kepada kami kalau seandainya benar-benar ke sana. Masih enggak terima juga. Namun Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Dikabarkan. Itu pun setelah dikabarkan mereka tetap enggak mau beriman itu loh. Orang-orang munafikun seperti itu. Orang-orang musyrikun seperti itu keberadaannya. Mengakui mengakui tapi kalau untuk mengimani enggak mau. Allah musta'an. Kita lihat. Ya'tarifuna annahu Rasulullah lakin mana'ahumul kibru wa mana'ahumul hamiyah. Akan tapi atau mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, akan tetapi menghalang-halangi mereka untuk tidak mau mengimani adalah kesombongan. Yang menghalang-halangi mereka adalah na'am barakallahu fikum sifat asabiyah fanatik jahiliyah li aliyatihim terhadap berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka an yashhadu bi risalatihi maksudnya yang menghalang-halangi mereka untuk tidak mau bersaksi. Paham ya? Yang menghalang-halangi mereka untuk bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, apa yang menghalang-halangi tadi? Sifat sombongnya mereka dan ta'assuf fanatiknya mereka terhadap sesembahan-sembahan mereka. Nah, barakallahu fikum dengan fanatik jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah mendakwai mereka untuk me, nah, menyatukan kalimat tauhid, maksudnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Taala, mereka marah. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Inna hadza Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin jadikan ilah-ilah yang banyak ini dijadikan satu ilah? Enggak mau mereka enggak terima. Jadi sesembah yang banyak itu dijadikan satu biar menyembah Allah Taala saja, itu enggak terima mereka aja'al al-alihata ilaha wahida? Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Inna hadzal syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang mengherankan. Enggak terima mereka. Nah, karena mereka mengetahui makna apa? La ilaha illallah. Konsekuensinya kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mereka. Nah, Allah musta'an. Kemudian berikutnya kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Aidan Begitu juga al-yahud wa nasara. Al-yahud wa nasara ya'tarifuna annahu Rasulullah di qulubihim. Orang-orang Yahud wa Nasara mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan apa? Dengan hati-hati mereka, lakin jahadu hadza. Tapi mereka mengingkari hal ini. Walam ya'tarifu bi alsinatihim, tapi mereka tidak apa? Tidak mengakui dengan lisan-lisan mereka. Buktinya mereka enggak mau mengucapkan kalimat syahadatain. Nah, barakallahu fikum. Jadi cuman hati mereka meyakini, tapi lisannya belum mengucapkan, ya enggak terima. Allah musta'an kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu." Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab yaitu al-Yahud wa Nasara, mereka itu mengenalnya. Maksudnya mengenal Rasulullah, mengetahui Rasulullah. Tapi nam ai Rasulullah maksudnya mengenal dan mengetahui Rasulullah Nam kama ya'rifuna abnahum sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri bayangkan. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari kalangan mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Sudah tahu kebenaran disembunyikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlul kitab, lima takfuruna al-haqqa bil haqq? Lima takfuruna lima taktumuna lima taktumuna al-haqqa?" Apa ayatnya itu? Ya ahlal kitab, Naam, ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Naam, wahai ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kalian justru membuat samar sesuatu yang hak dengan sesuatu yang sesuatu yang batil? Jadi mereka itu sudah tahu itu hak tapi dibikin samar gitu loh. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Itu sifatnya orang-orang ahlu kitab. Nah, barakallahu fikum kisahnya banyak sekali panjang lebar mengenai apa? liciknya dan juga enam sifat-sifat orang-orang ahlu kitab di dalam apa? menyembunyikan al-haq yaitu kebenaran. Kita lihat di sini. Fala yakfil i'tiraf bi annahu Rasulullah batinan fil qalb ma'adami nutqi bil lisan liman yakdiru 'ala dzalik. Tidak cukup mengakui bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah secara batin saja di dalam hatinya. Enggak cukup. Bersamaan apa? bersamaan dia tidak mengucapkan dengan lisannya enggak cukup. nyak yaqdir ala dzalik bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Karena ada juga orang yang bisu. Orang yang bisu enggak mungkin mengucapkan, tapi bagaimana kalau orang bisu? Bisa dia semampunya dengan keyakinannya kemudian diwakilkan, paham ya? Atau intinya semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian karena orang bisu yang enggak bisa ngomong. Nah, barakallahu fikum tidak tidak bisa ngomong, tapi praktek amalannya nanti kan kalau misalkan dia benar-benar mau menganut agama Islam, mulai dari ritual salatnya, ibadahnya kan nampak gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, fa innal musyrikin wal yahud wan nasara kanu ya'tarifuna annahu Rasulullah fi qulubihim. Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahud serta orang Nasara dahulu mereka mengakui bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan pengakuan di hati-hati mereka. Lakin abau an yukirru bi alsinatihim tapi mereka enggan untuk menetapkan untuk mengucapkan dengan lisan-lisan mereka khaufan ala dunyahum karena khawatir terhadap dunia mereka au khaufan ala ri'a satihim atau karena khawatir takut terhadap kepemimpinan mereka paham itu ya na'am barakallahu fikum Allahu musta'an au hasadan min indi anfusihim atau karena mereka hasad memiliki sifat dengki yang ada pada diri-diri mereka lir rasul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi mereka enggak mau mengucapkan au takabbura, au takabburan atau sebabnya karena apa? sombong. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Au gharadzalik minal aghradis sayyi'ah. Atau yang selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Jadi mereka, na'am barakallahu fikum orang-orang Yahud, na'am wan nasara wal musyrikun, mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut walaupun meyakini dalam hatinya karena sombong atau karena khawatir terhadap dunia mereka atau karena khawatir lengser dari kekuasaan mereka atau karena sifat hasad dengki tadi, iri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma idza syahida annahu Rasulullah haqqan fala budda an yattabi'ahu. Perhatikan baik-baik. Di samping kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah konsekuensi dari persaksian yang kedua ini Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Harus mengikuti syariatnya. Namanya bukan semata-mata ucapan saja. Diyakini, naam, diucapkan, aywa. Tapi amalannya harus ada, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dibuktikan. Karena apa? Karena enam ucapan ashadu anna Muhammad Rasulullah dalil mengenai itibak juga. Harus mengikuti. Nah, kalau tidak mengikuti bagaimana? Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya adalah adab yang pedih atau fitnah yang akan menimpa dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah balak petaka atau ditimpa padanya azab yang pedih. Ngeri sekali. Jangan sampai kita menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya. Kemudian apabila dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah hakon dengan sebenar-benarnya fala budda an yattabi'ahu. Maka harus dia apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ingin masuk surga. Tapi kalau tidak ingin masuk surga, ya bermaksiat tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Fa in syahida annahu Rasulullah haqqan zahiran wa batinan lakinnahu lam yattabi'hu. Kalau seandainya ada orang dia bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan sebenar-benarnya, baik secara zahir maupun batinnya, tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah. Ini bagaimana? Lam tasihha syahadatuhu. Maka syahadatnya, persaksiannya tidak benar annahu Rasulullah. Persaksian dia bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah enggak benar. Karena dia apa? Belum merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada persaksian tersebut. maksudnya ya? Nah, jadi harus diwujudkan. Apa bentuk pewujudannya? Mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba. Nah, kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum maka jika mereka tidak memenuhi panggilanmu tidak mau mentaatimu tidak memenuhi dakwahmu maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka paham ya Allah musta'an fa idzal lam yuti'hu fi syai'in fa hadza kafir kalau seandainya orang tadi walaupun bersaksi kemudian barakallahu fikum tidak mentaati sedikit pun dari perintah Rasulullah maka dia kafir. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya karena konsekuensi keharusan daripada apa? Daripada persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ittiba'. Adalah apa? Ittiba' mengikuti Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang dibawa, semua yang diperintahkan kepada kita kita jalankan semampu kita dan yang dilarang dari kita maka kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja semua yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Dalil untuk ittiba'. Nah, berikutnya. Kata beliau di sini, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa in ata'ahu fi asya'a wa lam yuti'hu. Dan jika dia mentaatinya pada perkara-perkara walam yuti'hu fi ba'dil asya, tapi dia tidak mentaati pada perkara-perkara yang lain. Yang pertama jelas ya, kalau enggak mentaati sedikit pun maka kafir. Tapi sekarang ini yang nomor dua ini orang yang nomor dua ini dia mentaati sebagian perkara dan meninggalkan sebagian perkara yang lain. Itu bagaimana? Kata beliau, wa in ata'ahu fi asya'a walam yuti'hu fi ba'dil asya' fahadha syahadatuhu naqisah. Persaksiannya kurang, belum sempurna. Jadi dia mentaati sebagiannya, meninggalkan sebagian yang lainnya. Kalau yang pertama tadi apa? Enggak mentaati sama sekali, kafir. Ngeri. Kita lihat, indahu naqsun fi bihasabi ma tarab fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang bersaksi dengan persaksian tadi masih memiliki kekurangan sesuai dengan kadar yang dia tinggalkan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Dan harus seseorang itu mentaati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Pemimpin orang-orang munafikin, siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. nah sahabat mulia yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berzina dan Aisyah ummul mukminin, siapa sahabat tadi namanya? Apa? Siapa? Siapa? sahabat yang mulia yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafikin berzina dan Aisyah ummul mukminin siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Apa? Apa? al al As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, jangan sampai lupa itu ya. Itu faedah nah mengenai sirah an-nabawiyah. Na'am barakallahu fikum. Sufwan bin Mu'attal As-Sulami. Naam. Ikhwan fi din azan wa zakumullah seperti itu. Jadi memang mau tidak mau kita sementaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil dikit lagi. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian ini sebagai ayat yang sangat bagus sekali mengenai undang-undang ahlu sunnah wal jamaah di dalam wajibnya mentaati pemerintah atau pemimpin muslim yang sah pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian ucapan dan terakhir ini para pemimpin di antara kalian tidak ada lafaz dan taatilah itu karena apa karena kita mentaati para pemimpin tergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya enggak sembarangan paham ya jadi kita mentaati pemimpin kita mentaati pemerintah wajib hukumnya pada perkara yang ma'ruf perkara yang baik perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Nah, baik itu undang-undang yang mereka letakkan mengenai jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, eh, yang perlu diperhatikan, ya kita perhatikan karena semuanya itu ada masalah yang penting yang perlu nah barakallahu fikum dijaga. Seperti itu. Adapun perkara-perkara yang tidak ma'ruf, perkara yang tidak baik, perkara yang berseberangan dengan syariat, apa kata Rasulullah? Eh, Innamat ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada pada perkara yang baik saja dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan maksiat kepada Sang Pencipta. Jadi jangan sampai keliru ya. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah naam memiliki undang-undang, memiliki peraturan yaitu wajibnya taat kepada pemimpin muslim yang sah pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Naam, bukan memberontak bukan revolusi, bukan kudeta, bukan demonstrasi, bukan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan jangan kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengar Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa athi'ur rasul, wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan jangan kalian menghancurkan amalan-amalan kalian. Maksudnya, kalau kalian tidak mentaati Allah dan Rasulnya hancur amalan kalian. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Berikutnya, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, maka kami tidak memberikan, tidak mengutus na'am ya, barakallahu fikum, na'am tidak memberikan eh, barakallahu fikum pada mereka penjagaan sedikit pun. Nah, jadi tidak ada penjagaan bagi orang-orang yang na'am berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Wa berikutnya, wa Allah war rasul la'allakum turhamun dan taatilah Allah dan Rasulnya Semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang disayangi. Yang terakhir, wa in tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Fataratan yadhkuru ta'atah ma'a ta'atillah, wa taratan yadhkuru ta'atahu wahdaha. Perhatikan baik-baik. Terkadang di dalam dalil itu Allah Taala menyebutkan ketaatannya digandeng dengan ketaatan dengan Allah Taala. Mentaati Allah dan Rasulnya digandeng itu kan Terkadang juga penyebutan apa? Mentaati Rasulullah saja. Terkadang. nah, fala buddha min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam Maksudnya apa? Maksudnya kalau antum jumpai lafaz seperti itu, kembalinya ujung-ujungnya apa? Harus kita mentaati Rasulullah sallallahu Nah, jadi kalau kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harus mentaati Rasulnya gitu loh ya. Nah, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti Rasulnya. Dalilnya kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti rasulnya. Dalilnya Naam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah ya. Naam, niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Wala budda aidan min al-iktisar ala ma ja'a bihi wa adam az-ziyadah amma ja'a bihi dan juga hendaknya seorang itu wajib untuk mencukupkan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menambah-nambahi nah, tidak menambah-nambahi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya tidak membuat perkara bid'ah. Agama Islam sudah sempurna, la yahtat ila ziyadah wa la yahtat ila nah, barang la yahtat ila ziyadah wa nuqsan. Tidak butuh penambahan, tidak pula pengurangan. Agama Islam agama yang sempurna. Bahkan kalau seandainya ada orang yang membuat perkara bid'ah kemudian ber, dia beranggapan bahwasanya bid'ah itu adalah bagus, indah, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati apa? risalah. Sebagaimana ungkapannya siapa? Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Na'am barakallahu fikum Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, Al-Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan akhana risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama Islam, perkara baru, kemudian dia beranggapan perkara baru, perkara bid'ah itu adalah perkara yang baik, perkara yang bagus, sungguh dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Karena Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, "Pada hari ini telah aku sempurnakan apa? agama untuk kalian." Agama Islam sempurna agama Islam telah sempurna, enggak butuh tambahan, tidak pula pengurangan. Kemudian beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Semua perkara yang sejak dahulu di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada saat ini pula, di hari ini pula bukan termasuk bagian dari agama. Paham ya? Maksudnya itu agama Islam sudah sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Gitu maksudnya. Nah, kita tutup yang terakhir itu hadis yang mungkin antum sudah menghafal semuanya kita lihat. falayati bi asya' minal ibadat lam yusyarri'ha Rasul sallallahu alaihi Maka jangan sekali-kali mendatangkan perkara-perkara berupa ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai ya karena ibadah itu apa sih? Mabniyatun 'ala dalil tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah namanya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tauqifiyah Tauqifiyah itu maksudnya apa? Mauqufatun 'inda dalil, terhenti di atas dalil gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai antum bingung juga. Sebagian orang-orang ahlu bid'ah wad dalal mencaci maki ahlu sunnah. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil orang awam suruh ngapal dalil. Eh, berdakwah tempat orang awam suruh ngapal dalil. Itu hanya mencaci maki saja. Kita katakan kita tidak mengharuskan mereka menghafal dalil waktu itu juga. Tapi upayakan yang kita dakwahkan yang kita sarankan kepada mereka berupa ibadah ada dalilnya gitu loh yang dimaksud. Paham ya? Jadi yang kita dakwakan, yang kita sarankan ini ibadah, ini salat, ini puasa misalnya. Ada dalilnya itu yang kita harapkan. Walaupun meng, untuk menghafal per individu ya belum tentu mampu. Paham ya? Tapi upayakan yang kita ajarkan ada dalilnya itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi jangan sampai kita enam kemudian kendor gara-gara ucapan mereka dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Ya dalil memang dibutuhkan, Dalil yang memang disyariatkan. kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian, dalil kalian jika kalian benar-benar jujur. Nah, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah. Hati-hati kalian dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dan juga sabda Rasulullah SAW barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak raddun ai, mardudun. Maksudnya tertolak karena tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu assalamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.